you'll never get. And I know how bad it must hurt to sing like this, but it gets worse. Payback's bad, bitch. baby, I'm a bad bitch. You're my sin, savage. Can't have this, can't have this all. And it'd be nice to me to take it easy. I, I, But feel a bit. it's such a bitter pill. And I know you thought you had bigger, better things, right? I know this is. Baby, it's a bad bitch. Baby, I'm a badass. You passing the savage. Can't have this, can't have this all. And it'd be nice to meet to take it easy. um, Ziva. Ya aku dulu kan. Halo. Ziva. Halo Om. Kamu makannya apa kamu? <laughs> Iya. Kroto mas. <laughs> Makanya aku bilang makannya apa ini? Kroto. Hmm, enggak, um, penampilan kamu, kamu setiap menyanyikan sebuah lagu, aku amatin sampai hari ini. Kamu all out banget. Dan penampilan all out kamu itu bukan yang sekedar hanya begitu tapi ada isi ada kemampuan yang memadai ada teknik yang luar biasa semua kamu kombinasikan dengan baik kamu tampilkan dengan tanpa cacat di atas panggung ini ya aku harus mengakuin bahwa kamu memang kemampuannya di luar di luar rata-rata Ya aku bilang lagi bahwa kamu calon yang pasti akan masuk ke Spekta dan mungkin di babak Amin. akan masuk sampai ke lima besar karena kemampuan yang memang akan menjadi berat adalah bagaimana kamu mempertahankan tapi ya aku cuman ya namanya aku kepingin kamu sukses. Jadi tolong juga harus tetap jaga kontrol dengan baik, kesehatan kamu harus dengan baik. Apapun tanggung jawab kamu, kamu harus melakukan semua dengan senyum dan senang karena perjalanan idol mungkin tidak mudah buat kamu berat, tapi itulah perjalanan yang kamu harus rasakan dengan baik. Karena di situ kamu bisa. Terima kasih. sekali lagi aku berharap penampilan kamu luar biasa. Terima kasih. Ziva, uh, lihat kamu nyanyi itu aku ingat filmnya Lady Gaga yang judulnya Born to be Star, ya. Dan kali ini nggak tahu ya, dari perjalanan audisi sampai sekarang aku berani ngomong ini buat kamu karena menurut aku kamu memang terlahir untuk jadi bintang. Jadi keren, kamu stabil. Yaitu ya, kemarin aku masih ingat aku bilang salah satu keunggulan kamu adalah akurasi nadamu dan kamu udah kayak nggak umur 18 tahun menurut aku mateng banget nyanyinya. Tapi tetap belajar, jangan cepat puas. Sukses selalu buat Ziva. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Belum. Oke. Okay. Eh, Ziva, Tadi saya nggak berdiri kenapa? Sedikit, sedikit ada pici, sedikit, sedikit. Cuman sedikit, cuman mungkin kalau 100 kamu mungkin ada sedikit pici di 98 persen. Buat saya itu itu kenapa saya tidak berdiri supaya kamu tahu bahwa kamu ada sedikit ketidaksempurnaan. Iya, iya. Supaya kamu belajar. Ya. Walaupun saya dari awal menjagokan kamu, walaupun mungkin kata netizen bahwa saya pilih kasih terhadap kamu. saya nggak pilih kasih karena kamu effortless. Netizen. Betul, karena kamu eh, sangat nyanyi itu sangat pakai hati. Nyanyi itu kayak nggak mikir, nyanyi aja gitu loh ya. Teriak-teriak pun meneriakkan sesuatu yang eh, nada yang tinggi tapi pada tempatnya. Nggak bikin kuping saya sakit. Itu kamu. Tapi saya, lu apa itu lu? Anak lagi WA. Oh, anak lagi WA. <laughs> Oh, anak. Mas Ana. WA terus gak Bilang kekirim. Bilang Mas Yanti pulangnya bakal on time. WA terus gak kekirim, Bun. Gitu punya. Ting, ting. Satu yang saya pengen, saya sangat penasaran sekali. Mungkin uh, satu ini membuat saya sangat penasaran adalah apakah kamu bisa membuat lagu bahasa Indonesia dengan Baru baik seperti mau ini? ngomong aku itu. Bener itu PR saya saya hanya ingin apakah kamu bisa. Ini ini ini vote terakhir di mana juri bisa menyelamatkan para peserta. Minggu depan oh, tidak, tidak yeah. Iya. Eh, juri tidak nggak bisa nggak bisa lagi menyelamatkan para peserta. Tapi saya penasaran pengen kamu nyanyi bahasa Indonesia dengan style kamu, dengan cara kamu, karakter kamu dengan yang sangat baik. Bisa nggak? Bisa. Bisa. bisa. Kalau bisa dan kamu lulus, saya yakin kamu jadi juara. Amin. Indonesian Idol bisa dilihat di RCTI Plus. Gimana caranya? Download di aplikasi App Store atau Google Play. Terima kasih.